Apa itu iyafah? Al-iyafah ini diantara bentuk khurafat yang dimiliki orang jahiliyah. Bersandarnya hati mereka terhadap al-iyafah. Apa itu iyafah? Diterangkan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah wal iyafah zajrut Tayyib wa kadzalika tiyarah yang namanya iyafah secara pengertian diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan zajrut thair zajrut thair maknanya seorang bersikap pesimis karena mendengar burung iya iyafah seorang itu menjadi pesimis untuk melakukan sesuatu bi aswatiha dengan sebab mendengar seekor burung. Ini yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Fauzan. Zajrut Tair. Demikian pula diterangkan oleh Al-Imam eh, diterangkan oleh Imam Auf Ibnu Abi Jamilah. al zajrut tair at-tasyaum bi aswatiha wa asma'iha wa masariha Ya namanya al-iyafah kata Auf ibni Jamil Abi Jamilah yani at bi aswatiha wa asma'iha wa masariha seorang menjadi pesimis karena mendengar suara burung ataupun nama mendengar nama sebuah seekor burung wa masariha atau karena melihat terbangnya seekor burung entah itu ke kanan atau ke kiri ini diantara makna zajrut tayyib atau dengan makna yang lain diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin zajrut tayyib atau disebut al-iyafah yang dimaksud ialah at-tasyaum au tafaul. Jadi seorang bersikap pesimis atau optimis ketika hendak melakukan sesuatu. Apa sebabnya menjadi pesimis atau optimis? Yani fa idza zajarat ta'ir dhahaba shimalan tashauma. Kata saya, Utsaimin, Yani seorang melepas seekor burung. Apabila burung terbang ke sebelah kanan, dhahaba yamina. Dia pergi ke sebelah kanan. Maka wa idza apabila burung itu terbang ke sebelah kiri, maka dia menjadi pesimis. Kalau ke kanan optimis. Kalau ke kanan terbangnya optimis. Berarti berhasil. Tapi begitu dilepaskan burung terbang ke sebelah kiri, maka di sini menjadi sebab dia itu uh, pesimis. Jadi begitu. Tetapi kalau dahaba amama terbangnya lurus ke depan, dia tawakuf, dia tawakufun, ya, mau maju atau berhenti saja. Ini yang disebut dengan al-ayyafah dan itulah yang disebut dengan zajrut toir. Dan ini al ayyafah sama dengan tiaroh. Jadi iyafah tiaroh. Apa itu tiaroh? Tiaroh ya tadi. Seorang menjadi optimis atau pesimis karena sebab mendengar atau melihat burung yang diyakini membawa keuntungan atau kesialan. Inilah di antara bentuk khurafat. Lianahum fil jahiliyati kanu yatasa'amuna bituyur. Kata Soleh Fauzan karena orang jahiliyah dulu mereka menjadi orang-orang yang pesimis. Kecil harapan untuk memperoleh yang diharapkan karena sebab mendengar burung yang diyakini membawa kesialan. Atau tadi, karena burungnya terbang yang ke sebelah kiri jadi ada keyakinan tersendiri. Wa idza ra'awhum tadira ala syakrin yakrahunahu taraja'u. Kalau burungnya terbang ke arah yang tidak disukai, maka dia tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena barakallahu fikum amma azamu alaihi min asfarihim wa ghairiha. Ketika hendak safar atau ingin pergi kemana, ketika melihat burung yang diyakini membawa keuntungan atau kesialan tidak seperti yang diharapkan, dia pun menggagalkan atau melanjutkan safarnya. Ini termasuk di antara makna al-iyafah dan tiyarah. Dan ketahuilah maksud muslimin. Tiyarah itu bukan hanya menimpa orang jahiliyah dulu. Ya. Bahkan barakallahu fikum tiyarah ini termasuk jenis keyakinan dari nabi e, kaum para nabi terdahulu. Seperti Allah kisahkan tentang apa yang menimpa uh, Firaun. Apa yang menimpa Firaun. Allah kisahkan tentang Firaun. Ternyata juga punya keyakinan tatoyur. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an eh, surat Al-A'raf 131. Iya. Ketika datang kesuburan tanah, kemakmuran bumi, maka mereka bertatoyur. Ini adalah karena sebab kita. Tetapi manakala datang musibah-musibah, tatoyaru bi Musa wa man ma'ahu. Mereka bertatayur, wah ini kesialan muncul karena sebab adanya Nabi Musa wa man ma'ahu dan orang yang bersamanya. Antum bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 131. Bisa dilihat di sana. Allah kisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Fa idza humul hasanah qalu lana hadhihi. Apabila datang kebaikan, Firaun mengatakan ini adalah dari kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Namun ketika ditimpa musibah mereka bertatoyur menganggap sial karena sebab Nabi Musa dan orang yang bersamanya. Ya. Jadi tatoyur ini termasuk keyakinannya kaum yang ada pada zaman dulu yaitu Firaun dan yang bersamanya. Nah, demikian pula Allah kisahkan tentang nabi sebelumnya. Nabi Saleh, ya. Nabiullah Saleh alaihi salam. Ketika ketika kaum Samud, iya. ketika kaum Samud sama ketika mendapatkan keuntungan mereka bertatayur ini karena sebab kita. Namun kalau mereka mendapatkan kesialan Qalu fatayarna bika wabiman biman ma'aka. Ini adalah surat An-Naml. Surat An-Naml ayat ke-47. Ternyata kaumnya Nabi Saleh pun punya keyakinan tatayur. Apabila mereka mendapatkan keuntungan, mereka menyandarkan keuntungan itu dari kami. Tapi kalau mendapatkan kesialan mereka, bertatoyur kepada Nabi Soleh waman ma'ak dan berang bersamanya. Masyarakat muslimin, jadi yang demikian ini merupakan keyakinan yang ada pada zaman dulu. Bahkan kata Syekh Soleh Fauzan, di dalam sarah kitab Tauhid, tatoyur ini la tazalu terus menerus akan ada di tengah manusia ila antaku masaah sampai terjadinya hari kiamat. Iya. Jadi kejahilian seperti ini akan terus muncul sampai tegaknya hari kiamat. Iya. Seperti yang terjadi pada masa-masa sekarang ini juga masih ada. Iya. Sebagaimana keyakinan sebagian mereka dengan khurafat-khurafat yang diyakini kalau ada suara burung apa? Renjak apa? Renjak Hmm. berarti akan ada tamu. Gitu ya. Tapi kalau ada burung apa? Hantu. Ini jadwal sopo yang mati. Nah. ini tatoyur namanya, ya. Kalau kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, ini akan ada tamu dari mana, ya. Demikian dan seterusnya. Ya. Ini tatoyur dan ini kata Syekh Saleh Fauzan akan terus ada sampai hari kiamat. Maka kita harus meninggalkan akidah jahiliyah ini. Barakallahu fiik. Wallahu jalla wa ala amarana bitawakkul. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bertawakal. Bertawakal kepada Allah ketika muncul adanya tatoyur. Bertawakal yang pertama. Watawakal tawakkal 'ala Allah wahdah, bertawakal kepada Allah taala. Wal mudi'u wal mudhiyi fi ma fihi maslahatun lil insan. Yang kedua, al mudhiyi melanjutkan. Melanjutkan apa yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi seorang. Iya, dia sudah punya tekad bulat. Ketika dia muncul tatoyur, iya Tiba-tiba ada cecak jatuh di kepalanya. Plek. Wah, sih ini. Mobil sudah dipanasin, barang sudah masuk. Eh, tiba-tiba cecak jatuhin kepala. Nah, yur muncul. Wah, ini musial apa untung ya. <laughs> Belum-belum berangkat saja sudah kejatuhan apa? Barang sial ini. Mundur. Maka antum lawan. Pertama, tawakal. Berdoa. Berdoa kepada Allah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang keluar dari rumahnya membaca doa ini kufita. Allah cukupi. Kufita, kamu telah dicukupi oleh Allah. Hudita, engkau telah diberi hidayah. Wawuqita, anda telah diberikan oleh Allah penjagaan. Ini khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan baca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. la haula wala quwata illa Adapun cecak yang jatuh tadi jangan diapakan? Dihiraukan. Lanjutkan kalau itu kebaikan. Ya sudahlah. Lanjutkan saja Contoh ini adalah perkara yang baik. Lanjutkan perjalanan. Hmm, ya. Walaupun hari Sabtu ya, udah kejatuhan sejak pas hari Sabtu pon lagi ya. Apesnya orang Banyumas keyakinannya apa? Sabtu apa? Sabtu pon apa pagi? Ya. ya. Sudah bismillah mau melamar ini. Hmm. Yakin saja dimudahkan oleh Allah taala ya. Berdoa lanjutkan. Ya. Jangan diurungkan. Wa idza askala alaihi syai'un min umurih aw taraddada fi syai' kalau terjadi kemuskilan rancu maka pada dirinya dalam segala perkara atau dia ragu fi tentang sesuatu fa innahu yusalli salatal istikharah maka kalau dia masih ragu, masih bimbang, terjadi muskil, sholat istikharah. Iya. Istikharah. sholat, mohon petunjuk kepada Allah. Iya. Yad'u ba'da ha ayyahdiyahu ayyahdiyahullah lis-shawab. istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Berdoa kepada Allah taala setelahnya agar Allah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Setelah itu, setelah dia bertawakal, yang kedua, dia melanjutkan yang kebaikan yang dia akan lakukan. Yang ketiga, dia istikharah. Yang keempat, wa kadzalik yastasyiru ahlal khibrah wal ma'rifah. Yang keempat, dia bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah dengan ahlul khair, ahlul khibrah, orang yang berpengalaman. Wal ma'rifah, orang yang mengetahui perkara yang akan dilakukan, orang yang mengenal perkara yang akan dia lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai seorang itu karena muncul tatoyur tidak dilawan. Dia harus lawan dengan tawakal. Dengan ahsanuha al-fa'l. Yang paling bagus ialah optimis. Ini yang paling bagus untuk dilakukan bagi orang yang bertauhid. Nah, karena itu termasuk perilaku orang jahiliyah. Nah. Yang keberapa? Yang ketiga. Di antara khurafat orang jahiliyah atorku. Apa itu atorku? Atorku yakni al-khattu. yahutu bil ardi. Yakni seorang membuat garis di bumi, di tanah. Bikin garis-garis. Jadi dia membuat garis dan diyakini di antara garis-garis tersebut ada garis keuntungan, ada garis kesialan. Wa hada yakunu 'indal musya'wadin. Tidak lain yang dilakukan seperti ini ialah yang dilakukan oleh para tukang-tukang sihir, para tukang ramal. Alladzina yukhattuna fir ramal yang mereka biasa membuat garis-garis di atas pasir. Wayakulun sambil mengatakan, saya sulukada, saya dusukada. Garis ini menunjukkan akan terjadi ini. Garis ini akan terjadi kejadian ini diramal. Dan ini min fi'lil jahiliyah termasuk perilaku orang jahiliyah. Kalau mereka dulu pakai garis di atas pasir, ya. Sebagian peramal itu pakai garis yang di tangan ini. Hmm. Jadi garis yang ada di telapak tangan orang ini nanti akan dipakai oleh para peramal dilihat. Nah, ini untuk meramal. Namanya peramal, pakai apa saja kadang ditempuh, ya. Pakai angka kelahiran Dihitung pakai rumus. Kadang pakai nama. Misalnya namanya Sarjono misalnya. Nanti dalam bantal jemur itu primbon itu sudah ada rumusnya. Sa apa artinya, jo apa, no apa artinya. Itu sudah sudah ada apa namanya? Sudah ada primbonnya. Nah, ini peramal. Kadang pakai tangan, kadang pakai peramal tadi pakai garis. Dan ini semuanya termasuk fi'lul jahiliyah. Lianahu min iddia ilmil ghaib. Ini termasuk jenis mengaku-ngaku mengetahui barang ghaib. Alladzi la ya'lamuhu illallah yang tidak mengetahui hal itu kecuali Allah. Wa huwa harsun wa Walakin qad yaqa'u ma qalu. Yang mana kejadian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Peramal saja tidak tahu. Ya, peramal itu tidak tahu. Kadang seorang dukun ketika ditanya nomor berapa yang sekarang keluar. Oh, nomor sekian buntutnya. Padahal dia sendiri tukang pasang nomor juga. Kalau seandainya dia orang yang jujur, loh, mendingan dipasang sendiri daripada dipasang orang lain, kan begitu? Iya. Mundur. Tapi demikianlah syaitan. Syaitan akan berusaha untuk menyesatkan orang dengan segala cara. Sehingga kadang apa yang diucapkan qad yaqa, kadang terjadi. Maqalu Mimbabil babil fitnati wal istijraj Kalaupun itu terjadi kadang ini sebagai pintu fitnah. Pertama, agar orang terfitnah. Yang kedua, istijraj, pemberian kepada dia agar semakin jelek. Jadi ketika ramalannya pas, itu cuman ngepasi. Jadi apa? Bukan karena pas, tapi pas ngepasi gitu ya. Tapi bukan karena ramalannya pas sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kebetulan saja. Itu pun seribu satu. Yang ngepasi cuman satu, yang enggak pas seribu. Tapi yang dimunculkan satu. Wah ini orang hebat. Nih. Hmm. Setiap menerka pas terus. Ya. Padahal yang pas cuma satu, itu pun ngepasi saja. Demikianlah syaitan mentalbis. Membikin fitnah di tengah umat manusia. Sehingga para peramal-peramal tadi semakin terkenal. Apalagi seton-seton dari kalangan manusia ikut mempromosikan. Insya Allah ya. Kadang orang yang tinggal sekampungnya tidak tahu. Tiba-tiba mobil banyak sekali. Dari mana ini? letternya dari B sampai Z mobilnya dari B sampai Z kita yang di kampung sendiri tidak tahu orang ini hebat ya ternyata demikianlah Shepon mempromosikan kemana-mana ya. Barakallahu maka jangan terfitnah dengan apa yang diucapkan kalaupun itu terjadi fal wajib tajannubaha ula wal ibtiadu anhum maka yang wajib bagi kita seorang muslim yang bertauhid ialah menjauhi para peramal. Menjauhi dari mereka. Ya, jangan dekat-dekat. Karena mendekati berarti mendekati pintu-pintu setan. Sehingga Nabi SAW sudah mengingatkan man ata'arrafan au kahida fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salat arba'ina yauma. dan hadis dari sebagian istri-istri beliau. Siapa yang datang kepada peramal, araf, peramal. Dia bertanya sesuatu lalu membenarkan jawabannya. Tidak diterima solatnya 40 hari. Lihat. Amalan yang sangat mulia solat tertolak. Apa sebabnya? Anda tidak menjauhi para peramal malah mendekati masuk ke pintu-pintu peramal tadi. Ingin bertanya sesuatu. Dekatnya kita dengan orang jelek. Apalagi peramal banyak bekerja sama dengan syaitan. Teman yang jelek itu menghantarkan kepada kejelekan. Itu dukun. Jangan terkecoh dengan dukun-dukun yang berlabelkan Islam. Ya, Mungkin bukan namanya dukun, kiai misalnya. Kalaupun gelarnya seorang ustadz misalnya, tapi kalau pekerjaannya tukang ramal, maka namanya apa itu? Arraf. Dan ini harus dijauhi. Ya. Meramal nasib, meramal rezeki, ya. meramal kondisi politik yang akan datang, ya. sampai tingkatan ngeramal pemenang sepak bola. Iya. Ya, Ya. Masya Allah. Pekerjaan yang seperti ini barakallahu fikum bukan pekerjaan yang mulia. Karena itu pekerjaan yang membawa maudorot bagi agamanya. Baik. Yang pertama liyafah, at-tiyarah, at-tarqu. Lalu yang berikutnya diterangkan oleh Syaikh Saleh Fauzan di sini, at-tahakumu ila tauhid. Berhukum kepada tauhid. Minal qawanin wa huwa at-tahakum ila ghairi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih. Yaitu seorang mengambil hukum dengan hukum selain kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Minal qawanin al-wad'iyyin Baik itu undang-undang yang dibikin oleh seorang yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Oh, <clears throat> wahakamal awaid atau berhukum dengan awaid kebiasaan-kebiasaan. Awaidul badiyah kebiasaan orang badui. Wasafali fiha dan orang-orang yang hukum-hukum yang rendahannya. Aw ilmil kalam atau berhukum dengan ilmu kalam. Wal qawaid mantiqiyah dan kaidah-kaidah ilmu kalam, ilmu mantik. Iya. Ini semuanya termasuk di antara perilaku orang jahiliyah. Hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya ditolak dengan hukum adatnya. Hukum adatnya dimenangkan. Hukum Quran dan Sunnah ditolak dengan dasar apa? Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafatnya. Baik. Ini termasuk perilaku orang jahiliyah. Wa kanu fil jahiliyah yatahakumuna ila tahut. Adalah orang-orang jahiliyah dulu mereka berhukum dengan hukum-hukum selain Allah. Wa huwa mustaq minat tughyan. Adapun yang namanya tahut dari sisi bahasa dari kalimat tuhyan. Apa itu tuhyan? Wa huwa mujawazatul hadd. Tughyan yakni melampaui batas. Wal murad yang dimaksud bihi huna min hukmi bi ghairi ma anzalallah. Yang dimaksud melampaui batas yaitu dari hukum selain hukumnya Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang muslim ketika telah datang Quran dan sunnah maka Quran dan sunnah sebagai hakimnya. Dan selain daripada itu barakallahu fikum harus dikalahkan. Wal wajib 'alal muslim attahakum ila kitabillah wa sunnati rasulih. Yang wajib bagi kaum muslimin ialah berhukum kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentu dengan manhaj salaf. Ya, kan? Karena hisbiyun, Sururiyin, Ahlul Bidah, mereka juga mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya, Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Iya. Ini kewajiban bagi kita. Jadi kewajiban seorang Muslim ialah kembali kepada manhaj salaf itu yang paling menyelamatkan bagi dia. Kalau sudah datang Quran, datang sunnah, datang penjelasan para ulama ussalaf, maka antum wajib menerimanya. Dalilnya dalam surat An-Nisa 59. Fain tanazatum fi شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ilallah اللَّهِ rasul. Apabila kalian saling berselisih. Fi dalam suatu perkara. Di sini pakai isim nakirah, umum. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu perkara, nah, wahai kaum muslimin, farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada Allah Al-Qur'an, kata Ibnu Katsir, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Quran. Buka Qur'annya. War Rasul, kembalikan kepada Rasul. Rasul ketika masih hidup langsung datangi beliau. Ketika beliau sudah tidak ada, kembalikan kepada sunnahnya. Ya. Ya. Kan? Bagaimana kita kembalikan kepada Rasul? Wong Rasul sudah tidak ada. Lihat sunnahnya. Sunnah tidak akan mati. Sunnah terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Quran juga dijaga. Jadi tidak ada istilah Quran saya dapatkan, tapi yang kedua saya pakai akal, tidak bisa. Buka hadisnya. Mesti Quran dan hadis akan menjelaskan. Agama sudah sempurna, tidak perlu pakai kaidah-kaidah mantik. Tapi dalam ilmu kalam demikian. Tidak, ilmu kalam dikalahkan. Tapi menurut adat saya demikian. Adat dikalahkan. Lalu keputusannya siapa? Allah dan Rasul. Dan ini penjelasan ulama salah. Selesai. Jadi kalau ulama sudah bicara, di atas bimbingan Quran dan Sunnah itu yang menyelesaikan masalah. Ini dalam segala urusan. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Itu kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita percaya adanya Allah sebagai pencipta kita, pengatur kita. Dan kalau kita yakin kita akan bertemu di hari akhir, Jalankan jalan ini. Kalau berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Apalagi kalau ulama sudah bicara. Ini berdasarkan Quran demikian, berdasarkan hadis demikian, sehingga keputusnya demikian. Ini orang yang alim dan dia adalah orang yang enam berjalan di atas bimbingan salaf, kita dengarkan. Termasuk saya ingatkan kepada antum ketika Syekh Robi sebagai imam dalam hal ulama di dalam jarah wa ta'dil sudah bicara. Ketika beliau menjarah seorang dai, seorang ustadz, orang alim, dia kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya tentunya dengan dalil, lalu dia bicara. Bukan kan hawa nafsu. Ketika mentahdir misalnya, nah, Ustaz Zulkarnain misalnya, itu sudah di dengarkan berbagai macam keadaannya dan sudah dipelajari keadaannya. Lalu beliau pun bicara. Dan berbicaranya itu berdasarkan bimbingan ilmu. Ya, karena dia ulama. Maka kewajiban kita kalau kita bingung terjadi perselisihan. Orang Purbalingga Lor berkata demikian. Purbalingga Selatan ngomong demikian. Sudah ulama kibar bagaimana bicaranya. Oh, seperti itu. Sudah, sudah dengarkan. Selesai masalah. Sehingga apa ini disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah itu sebagai jalan keluar ketika kita melihat permasalahan yang muncul. Yang A membela, yang B menarik ke sana kemari, sudah. Dengarkan ucapan ulama yang memahami Quran dan sunnah dan membidangi permasalahan jarh wa ta'dil. Siapa itu? Syekh Robi. Selesai. Sehingga tidak muncul khilaf di tengah antum. Karena kalau orang tua yang alim sudah bicara, itu sudah ditunggu sekian waktu. Ya, tunggu, tunggu bagaimana keadaannya. Baru bicara. Penuh perhitungan. Itu lama kita. Dan itu pun kembalinya maslahatnya kepada antum dan kita semuanya salafiyin. Barakallahu fikum. Jadi selesai masalah. Tapi kalau ulama sudah bicara berdasarkan bimbingan ilmu, kita kemudian bersuudon kepada ulama, maka barakallahu fikum kita perlu koreksi kejujuran kita di dalam perkara mengembalikan urusan faida ja'ahu minal amni awil khaufi ada'u la radduhu ila Allah wa rasul wa ulil amri minhum la alimahul ladina yastanbitunahu minal. Pasti orang yang mereka itu ketika mengembalikan kepada Allah dan Rasul dan ulil amr akan diketahui orang yang bisa mengambil istinbat hukum. Yang bisa mengambil istinbat hukum para ulama. Dan Syekh Robi mengambil hukum seperti itu setelah dipelajari sekian waktu. Ya, ini saya ingatkan kepada antum supaya semuanya memahami bahwa para ulama berbicara sekali lagi ini akan menyelesaikan permasalahan yang muncul apalagi permasalahan semakin hari semakin jelas hisbiyin turasiyun atau yang bergabung dengan roja radio dan televisinya sudah semakin nampak apa yang kita lihat maka Syekh Robi berbicara adalah untuk menjaga diri kita barakallahu fikum agar selalu kokoh di atas manhaj salah barakallahu fikum. Selanjutnya. Al-iyafah, al-barku at-tiyarah, at-tahakum ila taghut. Selanjutnya, karahiyatu at-taswid bainal idain. Di antara perilaku orang jahiliyah berikutnya ialah karohiyah benci. atas switch menikah antara dua hari raya. Menikah di antara waktu dua hari raya, Idul Fitri sampai Idul Adha. Berarti Syawal, Qodah, Idul Hijjah ya. Bulan-bulan itu bulan-bulan yang orang jahiliyah tidak suka menikah atau menikahkan putra-putri mereka. Ya. At-taswij bainal idain. Kebencian orang jahiliyah menikah atau menikahkan putra-putri mereka di antara dua hari raya. Berarti e, mulai Syawal, Dzulqa'dah dan dul Hijjah. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Kalau kita bulan apa ya? Surah ya. Kalau bulan Suro biasanya sepi orang barang gawe. Ya. Gitu Pak ya? Biasanya dipempeng sebelum bulan surah biasanya, mempeng. Begitu bulan surah, prai. Ya, pasar mulai sepi, ya. Pedagang mulai merasa mengeluh ini jarang yang beli. Kenapa? Terjadi uh, suasana sepi dari menikahkan putra-putri mereka. Ini termasuk apa? Perilaku orang jahiliyah walaupun ganti bulan surah. Hmm. Kalau dulu orang jahiliyah antara dua hari raya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Padahal Aisyah, siapa Aisyah? Istri Nabi. Aisyah bercerita radhiyallahu anha bahwasanya aqada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad nikah denganku fi Syawal pada bulan Syawal. Jadi Nabi menikah dengan Aisyah pada bulan apa? Syawal. Nah, ini. wabah nabi fi Syawal dan beliau pun membangun keluarga denganku, yakni karena waktu menikah masih kecil. Umur berapa tahun? 7 atau 6 tahun? 7 tahun. Itu belum langsung diduhul, ditunggu sampai besar. Nah, ketika beliau e, membangun e, keluarga dengan Aisyah itu juga pada bulan Sawal. Barakallahu fikum. Falyakun kana ahbo, indi maka dia termasuk orang yang paling besar bagiannya bagi diriku. Ternyata Nabi membangun keluarganya, menikahnya juga pada bulan Sawal. Ternyata, masya Allah, keluarga yang diberkahi oleh Allah. Ya, keluarga yang diberkahi oleh Allah Taala. Sehingga kalau kita menikah pada bulan Sawal, insya Allah itu Eh, justru sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan istri beliau Aisyah. Jangan jadi pantangan. Ya. Kalau diyakini kalau bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu jadi sial, berarti kita meyakini seperti orang jahiliyah. Atau kita punya keyakinan kalau nikah bulan Syuro itu nanti barokallahu fikum akan terjadi kesialan. Ini termasuk akidah jahiliyah. Atau orang yang pakai primbon biasanya dihitung angka kelahirannya. Atau hari pasarannya. Ini naganya tabrakan apa enggak? Kalau naganya depan-depan ya, setelah dihitung itu digagalkan. Ini perilaku jahiliyah atau anak barep ketemu anak bontot. Yang laki-laki barep. Yang perempuan apa? Bontot. Nah, ini harus dilakukan apa? Tolak bala. Apa tolak balanya? Nanggap wayang. Lihat. Ini keyakinan-keyakinan yang menjadikan terjatuh kepada perilaku jahiliyah. Katanya kalau sudah diwayangi nanti tidak muncul apa? Bala. Tapi kalau belum ditolak bala tadi, keluarganya nanti terjadi prahara. Masya Allah. Ini perlu dipahami. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya. Yang barep ketemu bontot, Bismillah, berdoa kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, Barakallahu fikum. Kalau masih bingung, istikharah. Kan begitu tadi petunjuknya laksanakan. Ya. Kalau ada ujian, maka kalau dia orang mukmin semakin meningkatkan imannya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi dihadapi dengan kesabaran. Jangan dihubung-hubungkan, "Oh, ini kamu anak barep, saya anak bontot, makanya sudah kita bubaran saja." Loh, jangan begitu. Ini yang diinginkan oleh setan, bubaran dalam rumah tangga itu senang setan. Makanya barakallahu fikum dengan segala cara orang supaya mudah membuat e, kerusakan tadi. Sudah bagus-bagus pernikahannya, tiba-tiba sering terjadi musibah. Aja datang ke dukun, tanya. Coba kamu lahirnya bulan apa? Hmm. Kamu perempuan lahirnya bulan apa? Bulan ini. Oh. Harinya pon apa manis? Nah, dihubungkan. Wah, ini nagane tabrakan, Pak. <laughs> Loh, kalau begitu ini harus dilakukan ritual. Oh. Ritualnya macam-macam. Kadang ritual yang berbau bid'ah, kadang ritual yang berbau syirik. Yang diyakini ini kalau dilakukan insya Allah akan harmonis. Tapi kalau tidak dilakukan bisa bubar nanti. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk perilaku-perilaku yang ada di tengah orang jahiliyah. Terusnya. Kata Syekh Saleh Fauzan, Idul Fitri wa Idul Adha huwa minatasya'um bil ayyamil manhi wa anhu. Yaitu orang jahiliyah mereka tidak suka menikahkan putra-putri mereka di antara dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dan itu termasuk jenis tasyaum. Sikap pesimis dengan hari yang dianggap manhi anhu terlarang wa huwa mina min nau wa huwa naw' minat tiyarah. Dan ini termasuk jenis tiyarah. Kalau dihubungkan ini tiyarah. Wa qad Allah at-tazwija fi jamil awqat. Sungguh Allah taala telah mensyariatkan menikah itu pada seluruh waktu. Ma'ada selain apa yang tidak boleh dilakukan hari-hari untuk melakukan menikah. Yang pertama <clears throat> halatal ihram. Di saat orang sudah ihram, antum sudah pakai baju pakai baju ihram, antum ketika haji itu atau umroh sudah pakai pakaian ihram itu tidak boleh melakukan akad nikah. Ya, tidak boleh. Ataupun berhubungan suami istri. Ya, Jadi di antara kondisi yang tidak membolehkan dilakukan akad nikah ialah ketika orang sudah pakai pakaian ihram untuk haji atau umroh. Itu saja. Hmm. Waladahala lil ayyam fi najahin li at-tazwij aw faslih wa inna ma hada biyadillahi ta'ala maka tidaklah masuk di hari-hari yang di situ keuntungan pernikahan atau kegagalan ke, karena semuanya itu ada di tangan Allah. Untung dan sial itu barakallahu fikum tidak dihubungkan dengan hari tadi. Sehingga sebagian orang menghindari hari Sabtu. Sebagian orang jahiliyah dulu menghindari hari Rabu. Ya, hari pantangan. Barakallahu fikum. Kalau ada hari pantangan, ada hari untung. Kalau orang dulu pakai untung angka berapa dulu ya? Dulu ada partai yang mempromosikan angka keberuntungan. Siapa yang punya bayi lahir pada tanggal sekian nanti dapat bonus. Katanya ini angka apa namanya? Angka apa namanya? Hoki ya, hoki apa? Angka, un, angka yang untung. Nah, <laughs> kalau angka ini angka sial, jika dihindari. Ini sama orang jahiliyah. Ya. Wallahu taala a'lam dan Allah taala yang lebih mengetahui wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Sehingga dengan selesai beberapa khurafat yang dimiliki orang jahiliyah pada pertemuan kali ini maka selesailah sudah kitab Sarah Masailul Jahiliyah. Alhamdulillah. Selesai. Berapa tahun ini saya baca ini? Empat tahun atau lima tahun ya. Sebelum Ustadz Haris berangkat saya sudah baca ini. <laughs> Jadi hampir lima tahun. <laughs> Sebelum Ustadz Haris berangkat dulu, saya sudah baca ini. Sekarang sudah pulang. Jadi sekitar empat tahun atau lima tahun. Baru rampung. Alhamdulillah dengan telaten rupanya selesai. <laughs> ya, alhamdulillah selesai Abu Ubaid kitab Masailul Jahiliyah Kataman. <laughs> Sudah rampung alhamdulillah. <laughs> Tapi tidak perlu kataman macam-macam lah ya alhamdulillah tamat. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai akhir 120 berapa tadi? 8 masalah jahiliyah sebagai nasihat sebagai bimbingan bagi kita semuanya untuk selalu berperilaku seorang muslim lebih khusus sunni lebih mantas lagi lebih mantap lagi sunni salafi terbimbing di atas ilmu bukan di atas kejahiliahan semoga menjadi barokah bagi umur dengan ilmu ini dan menjadi tambahan faidah bagi kita semuanya mungkin sampai di sini karena waktu asar kasih apa ya Jam berapa Bu Bet? Atau mungkin ada beberapa pengumuman dari panitia Saya itu cukupkan untuk kajian Sarah masa Ilu Jahiliyah Dan kita lanjutkan Insya Allah Dengan kitab-kitab para ulama yang lain Saya mohon maaf Bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh